Pada pertemuan telah lewat <clears throat> beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Demikian juga semua makhluknya adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala perkara itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau sebutkan, "Dzalika bi annahu 'ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqir wa kullu amrin 'alaihi yasir." La yahtaj ila syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada segala sesuatu. Kemudian beliau mengatakan, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Dan dia adalah zat yang maha mendengar demikian juga maha melihat. Dan lafaz laisa kami syai' wa huwa samiul basir itu adalah potongan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang menjadi akidah bagi ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Asyura ayat yang ke-11. Laisa kamitsli syai, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah zat yang maha mendengar demikian juga maha melihat. Dan sudah kita sebutkan bahwa lafaz ataupun huruf kaf di misrihi dari beberapa pendapat para ulama bahwa kaf di sini adalah taufik sebagai penguat silatul zidat li tauhid kaf di sini sebagai silah penyambung yang ditambahkan untuk menguatkan dan mereka yakni orang-orang Mu'tazilah demikian juga Jahmiyah ketika mereka mempunyai kekuatan demikian juga kedudukan di kalangan para penguasa para umarok maka mereka memasukkan pemikiran mereka itu di dalam dasar hidup demikian juga hukum-hukum di pemerintahan Islam dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk bahkan sampai disebutkan di Syarah Kita tahu ya Ibn Abil Is disebutkan di halaman 149 ini sampai mereka merubah sitar Ka'bah, penutup Ka'bah ya dengan merubah lafaz laisa kamisri syai' wa basir diganti dengan laisa kamisri syai' wa azizul hakim. Mengikuti pemahaman-pemahaman mereka yaitu dengan meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan bahwa menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala itu berarti menjadikan Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu. Berarti mempunyai ilah-ilah sesembahan-sembahan yang lain. Ada yang Asami, ada yang Al-Basir, ada yang Ar-Rahim, ada yang Dia itu Allah, demikian juga yang lainnya. Sebutkan oleh beliau, oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz, hatta afdo hatta dolal, Ibadihim sampai membawa kesesatan ini kepada sebagian mereka. Wahwa Ahmad ibni Abi Daud Al-Qadi. Ahmad bin Abi Daud Al-Qadi seorang Jahmi yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kalau menetapkan untuk Allah sifat berarti di situ sesembahan yang banyak. Ada Allah-Allah yang banyak. Ini menurut pendapat dia. Abu Abdillah Ahmad Ibn Farj Al-Basri Al-Baghdadi. Dan dia ini adalah musuhnya Imam Ahmad, Imam, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Rahimahullah Ketika dia punya kemampuan, maka dia mengisyaratkan kepada Khalifah al makmun Khalifah Makmun yang ada waktu itu. <clears throat> Yaitu Abdullah bin Harun Ar-Rashid Abu Abbas al makmun anaknya Harun Ar-Rashid. Khalifah yang mulia, yang mulia dari Khalifah Bani Abbasiyah. Ketika dia mempunyai kemampuan, kekuasaan, maka mengisyaratkan kepada khalifah yang ada waktu itu, pemimpin tertinggi kaum muslimin waktu itu, Al-Ma'mun, ayat tuh ala sadril Ka'bah untuk dituliskan di sitar penutup Ka'bah. Ya, laisa kami syai' wa huwal azizul hakim. Diganti Asami Al-Basir yang ada di Al-Qur'an itu diganti dengan Al-Aziz Al-Hakim. kalam kalamullah liyang fi wasfahu. Merubah ucapan Allah SWT dalam Al-Quran untuk meniadakan sifat Allah SWT. Dia Sami Al Basir bahwa Allah itu adalah Asami Al Basir. Bagaimana keyakinan dia ini? Ya keyakinan orang-orang Jahmiyah demikian juga Mu'tazilah sampai membawa merubah lafaz yang ada dalam Al-Qur'an itu. Ya, yang waktu itu di sitar Ka'bah diganti. Ditulis di sitar Ka'bah itu dengan lafaz yang lain yang tidak ada pada Al-Qur'an. <clears throat> diganti dengan laisa kami kami syai wa wal asisul hakim. Sebagaimana, juga yang diucapkan oleh yakni sebelumnya dari pimpinan-pimpinan mereka itu Jahm asofan Ya dari situlah diambil kalimat Al-Jahmiyah dari pendirinya Jahm bin Sofwan. Dia mengatakan orang ini Gaulun yang sesat ini dia mengatakan waditu ani ahukku minal mushaf. Aku ingin untuk aku merubah apa yang dalam mushaf dalam Al-Qur'an itu. Ya. Qauli ta'ala Summa stawa 'alal arsy, mau dirubah. Lafaz summa stawa 'alal arsy, yani Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy, mau dirubah. Ini demikian. Mereka ketika mempunyai kemampuan ya berusaha untuk merubah seperti itu. <clears throat> Lafat yang kita sudah mengetahui bahwa dari ayat ini laisa kami saya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan pemisalan untuk Allah Subhanahu wa taala yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Tapi di lain pihak kita juga menetapkan setelah setelah menafikan meniadakan kemudian kita menetapkan bahwa samiul basir. Jadi kita meniadakan ya penyamaan dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun setelah itu kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa mempunyai sifat ini. Mempunyai nama demikian juga sifat ini. Bahwa Samiul Basir. <clears throat> demikian juga di antara mereka ya. Karena mereka saking memusuhi sudah lewat sebelumnya bagaimana orang-orang itu, ya menjuluki menjuluki Ahlussunnah itu dengan mujasimah ya yang memisahkan Allah itu seperti makhluk yaitu mempunyai jisim punya badan. Misalkan kita ini, ya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai orang-orang yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Maka mereka juga <clears throat> menjuluki ini ulama-ulama dengan mujasimah ya, yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan dengan makhluk. kan juga mereka seperti Fahru Razi, al Ashari. Bagaimana dia membenci ulama yang sunnah Al-Imam Ibn Husaimah Rahimahullah ketika membuat sebuah buku yang ini kita Tauhid wa isbati sifati Rabb azza wa jalla buat buku kita Tauhid dan menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kebencian Fahru Razi ini, yakni seorang Asy'ari ini ya, dia mengatakan di tafsir dia ketika menyebutkan apa yang Allah sebutkan dalam surat Asyura tadi, laisa kami syai' wa wasamul basir, maka dia mengatakan, wa alam anna Muhammad bin Ishaq Ibnu Husaimah ketahuilah sungguhnya Muhammad bin Ishaq Ibnu Husaimah aurada istidlal ashabina menyebutkan dalil-dalil sahabat-sahabat kami bihadil ayah dengan ayat ini fil kitab di dalam kitab Allah disamahu yang dia beri nama yang yakni Ibnu Mahu beri nama kitabnya dengan bi atau tauhid dengan kitab Tauhid. Wa fil kah dan dia itu hakikatnya adalah Fahru Ruzi mengatakan ya ini termasuk ulama-ulama orang-orang Asy'ariyah ya pemahaman Abu Musa Al-Asy'ari walaupun Abu Musa sendiri sudah bertobat Nah, dia menjuluki kitab Tauhid itu dengan kitab syirik. Ya, dijuluki dengan kitab syirik. Bagaimana ulama sunnah yang membuat kita tentang tauhid yang isinya adalah Al-Quran demikian juga sunnah Nabi SAW untuk menyebutkan yang ini nama-nama Allah demikian juga menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dijuluki dengan kitab syirik. Fahru Razi. Ya, sama sampai di antara kaum muslimin beri nama dengan Fahru Razi karena kagum dengan orang ini. <clears throat> juga disebutkan di situ ucapan Abu Sa'ad Al-Muhsin al bayhaqi Al-Hakim Al-Mu'tazili seorang Mu'tazilah ya meninggal tahun 494 <clears throat> orang-orang Mu'tazili pemimpin-pemimpin Mu'tazilah ya dia menyebutkan ketika menjuluki kitabnya Ibnu Huzaimah tentang tauhid tadi menetapkan sifat-sifat Allah Swt. dia menyebutkan walakat syakawna jami'an Ibnu Huzaimah dan telah mengeluhkan Bapak eh, syakarna. Ini kami telah mensyukuri. Maksudnya dia mengecek. Kami mensyukuri semuanya terhadap Ibn Huzaimah fi tasnifihi di dalam buku dia, tulisan dia, kitaban, kitab fi a'dha'ila. Lihat ini. Menjuluki ahli sunnah dengan apa? Orang-orang yang, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dijuluki kitab atau itu dengan apa? A'dha'ila. Bagian-bagian tubuh Allah Subhanahu wa Wa dzikrihi ma yusyidu bihi dan menyebutkan apa yang menguatkannya. Ini menjuluki para ulama. Demikian juga kitab-kitabnya dengan julukan-julukan yang menunjukkan kebencian mereka terhadap orang-orang sunnah. Ini menunjukkan bahwa perkara ini bukan perkara yang yang sepele. <clears throat> ya, berkaitan dengan masalah akidah. Orang-orang yang takwilkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala atau bahkan meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala itu sampai memusuhi. Orang-orang yang punya keyakinan ya hal hal tersebut, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan meneruskan berikutnya <clears throat> Qala al-Imam at Allah rahimahullah taala <clears throat> Qaluhu khalaqal khalqa bi ilmihi. Ya, berikutnya beliau mengatakan khalaqal khalqa, Allah menciptakan makhluk bi ilmihi dengan ilmunya. Lafaz seperti ini jelas kita pahami. Yani Allah SWT menciptakan makhluknya itu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Tetapi bagaimana mereka orang-orang Jahmiyah demikian juga Mu'tazilah ini? Ini bukan perkara yang kita mungkin anggap sepele. Bahkan tokoh-tokohnya itu orang-orang yang ya ini punya nama. Seperti tadi kita sebutkan Harorozi demikian juga ada di situ, di situ Syahmasyari di tafsirnya Al-Kasyaf menjadi buku utama tafsir orang-orang sekarang yang dimasukkan di situ pemahaman-pemahaman Mu'tazilah. Bagaimana ketika memaknakan ya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Demikian juga di sini, khalaqal khalqa bi ilmihi, Allah menciptakan makhluknya dengan ilmunya. Mentafsirkan makna bi ilmihi itu ya atau Al-Alim mentafsirkan atau memaknai nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yaitu zat yang maha mengetahui diartikan dengan apa? La yajhal. Mananya ilmu itu adalah tidak ini tidak bodoh. Demikian. Ya, intinya ingin meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala al-alim. Sehingga di, ditafsirkan atau dimaknakan makna al-alim itu artinya adalah la yajhal, tidak bodoh. <clears throat> Padahal kita jelas memahami bahwa Allah menciptakan alam semesta ini ya dengan apa? Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abil Is mengatakan khalaqa ay aujada. Allah menjadikan mewujudkan wa ansha'a demikian juga menciptakan wa abda'a menjadikan demikian ini maknanya adalah demikian kemudian ilmihi ya yang dengan ilmunya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir ketahuilah ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui man khalaqa apa-apa yang Allah ciptakan. Wa latiful khabir dan dia adalah zat yang maha lembut, demikian juga maha mengetahui. Wa indahu mafatihul ghaib, demikian juga disebutkan dalam ayat yang lain dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kunci-kunci ilmu ghaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil bari wal bahr, Allah mengetahui apa yang di bumi demikian juga yang ada di lautan. Kemudian beliau menyebutkan ya tafsir atau takwil orang-orang Mu'tazilah yang memaknakan al-alim yang kita ketahui mana yang adalah yang maha mengetahui itu ditafsirkan dengan apa lagi saya tidak tahu. Sebutkan di sini. Yang diantaranya oleh Syekh Muhammad Khalil Haras di Syarah Akidah Wasitiyah Hmm. Ini beliau menyebutkan bahwa mereka memaknai al-alim itu dengan beberapa makna. Intinya adalah untuk meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu zat yang Maha mengetahui. Sebutkan di halaman 152. Ketika Syaikhul Islam rahimahullah menyebutkan ini ayat yang berkaitan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Halaman 96. Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya itu ada ilmu as-sa'ah, yakni hari kiamat. Kemudian beliau menyebutkan wa qad al-ayat al-ayatan akhiratan telah menunjukkan dua ayat yang terakhir ala annahu subhanahu alimun biilmin. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya. Wa sifatun lahu. Dan dia itu adalah sifat milik Allah Subhanahu wa taala qaimun bidatihi, yang tegak dengan zatnya. Khilafan lil Mu'tazilah, menyelisih pendapat orang-orang Mu'tazilah. Alladzina nafau sifatahu. Yang meniadakan sifatih, yakni sifat Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man mereka sebagiannya mengatakan, ya intinya adalah tidak mau menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat mengetahui. Karena menurut mereka kalau di situ ada sifat ini ini ini berarti menunjukkan apa? Ada ta'addud ilah. Ada di situ ilah yang sangat banyak, sembahan yang sangat banyak. Karena mempunyai sifat-sifat yang banyak, berarti sembahnya banyak sehingga ditiadakan. Lalu bagaimana mereka memaknakan dengan apa? Alimun bidatihi. Ya ini mengatakan alimun bidatihi. Mana ya Pak alimun bidatihi? Ya ini manahu adalah Anallah la ya'lam bi sifatin wala la yaqdir bi sifatin. Ini Allah SWT tidak mengetahui dengan sifat dan tidak mampu dengan sifat. Ini demikian, dimana dengan demikian. <clears throat> Ini mereka mengatakan sebagian bahwa alimun bi ilmin huwa sifatun Ini dikatakan di sini inau alimun bidatihi Yani Allah mengetahui dengan zatnya. Jadi Allah SWT itu mengetahui dengan zatnya itu. Demikian juga qadirun bidzatihi, mampu dengan zatnya. Adapun Al-Sunnah mengatakan alimun bi ilmin. Huwa sifatun lahu. Jadi Allah Subhanahu wa mengetahui dengan mengetahui pengetahuan dan dia itu adalah sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai lagi mengatakan ya faqala yakni ini makna alimun maknahu la yajhal. Alim di sini maknanya adalah la yajhal, tidak bodoh. Ini yang maksud di antara mereka. Jadi mana kan Allah Subhanahu taala alim itu maknanya adalah apa? Yaitu tidak bodoh. Jadi kalau mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan atau menjuluki dengan bahwa alim itu mana adalah mana adalah tidak bodoh, maka ini bukan suatu pujian. Ya, bukan itu suatu pujian. disebutkan di sini di antara bukti bahwa ucapan bahwa mana alim itu adalah sekedar tidak bodoh. Bukan alim yang kita ketahui yaitu alim yang ini mengetahui, tapi diartikan dengan tidak bodoh. Ya, disebutkan di sini oleh Alimah Ibn Abis ketika terjadi munadharah perdebatan antara Bishr al-Marisi. Ini seorang Mu'tazili di sisi Khalifah al-Ma'mum ya Ketika waktu itu berdebat dengan seorang ulama alusuna Abdul Aziz al maki Maka waktu itu Bishr Al-Marisi seorang Mu'tazilah ini ketika ditanyai tentang Allah Subhanahu wa taala Al-Alim Dat yang Maha mengetahui, maka dia mengatakan, "Akul," aku katakan, yasal, Ini maknanya tidak bodoh. Maka diulang-ulang pertanyaan ini dan dia menjawab seperti itu. Dan tidak mengakui bahwa Allah SWT, Allah SWT itu adalah alim bi ilmin. Ini mengetahui dengan ilmunya. Maka berkata alimah Abdul Aziz, nafsul jahl la yakunu sifatan madh. Meniadakan kebodohan, kebodohan, itu tidaklah suatu sifat yang terpuji. Jadi cuma mengatakan orang ini tidak bodoh. Ya, mengatakan orang ini tidak bodoh. Atau zat ini tidak bodoh. Itu bukan suatu sifat yang terpuji. Pak hadhil ustuwana la tajhal. Karena tiang ini ya dimisalkan ini ada tiang. Engkau katakan dia tidak bodoh seperti itu. Maka ini bukan berarti suatu pujian. Ya, tiang ini memang tidak bodoh, tapi tidak berarti menunjukkan bahwa dia itu mempunyai ilmu. Ini demikian. <clears throat> Kemudian disebutkan waqad madahullahu taala alam dia Allah telah memuji para nabi, demikian juga para malaikat, demikian juga kaum mukminin bil ilm dengan dia itu punya ilmu. Tidak sekedar memujinya dengan mengatakan bina fil jahil, dengan tidak dengan sekedar mengatakan dia tidak bodoh. Ya, ini demikian. Ini suatu bantahan yang sangat jelas, ya bahwa yang mengartikan bahwa al alim itu dengan al jahil, yakni la jahil tidak bodoh, maka itu bukan suatu pujian. Kemudian juga secara akal. Kalau kemudian kita tidak menetapkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat alim, Maha mengetahui. Ini suatu yang mustahil untuk kemudian Allah bisa mewujudkan alam semesta ini dengan apa? Dengan kebodohan. Ya, tidak bisa mewujudkan suatu alam semesta yang demikian sempurna ini, ya demikian ini bagusnya, mungkinnya tanpa ilmu yang dimiliki. Demikian juga menjadikan suatu maka perlu di situ apa iroda keinginan dan yang namanya keinginan itu maka apa melazimkan mesti ada padanya itu apa yang dia mau Demikian juga suatu keinginan butuh di situ pengetahuan terhadap apa yang di, diinginkan. Ini demikian, secara akal demikian. <clears throat> Jadi intinya mereka orang-orang Mu'tazilah itu adalah ingin meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada itu Allah punya sifat maha mendengar, demikian juga maha melihat atau maha mengetahui. Kemudian dengan ya memaksa memaknakan ayat-ayat yang jelas kepada apa yang mereka inginkan. Kemudian berikutnya <clears throat> wa qadara lahum aqdar. Ini berkata al atau Hawi beliau mengatakan berikutnya wa qadar wa aqdar dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk mereka makhluk-makhluknya itu aqdar, takdir-takdir. Allah telah menentukan ukuran-ukuran mereka. Dan mereka menyebutkan para ulama seperti Ibnu Hajar boleh menyebutkan definisi Al-Qadar. Ya, apa itu Al-Qadar? Al-Qadar disebutkan oleh beliau secara syariat definisinya itu adalah anallaha alima maqadiral asya. Yani qadar itu adalah sesungguhnya Allah SWT mengetahui ukuran-ukuran segala sesuatu. Wa asmanaha qabla ijadiha. Demikian juga waktu-waktunya sebelum terjadi. Jadi yang namanya qadar itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui ukuran-ukuran takdir-takdir sesuatu demikian juga waktu-waktunya sebelum diwujudkan. Suma ujada masa masa bakal fi ilmi. Kemudian Allah mewujudkan apa-apa yang telah lewat dari ilmunya. Anahu yujad, bahasanya itu akan terjadi. Fakullu muhdas sadir an ilmihi wa qudratihi wa iradatihi. Segala sesuatu yang dia itu ada, yang dia itu kemudian muncul terjadi, itu adalah muncul dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama ya setelah kita sebutkan tadi definisi al-qadar yaitu segala yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui ukuran-ukuran segala sesuatu demikian juga waktu-waktunya sebelum terjadinya. Ya. Kemudian mereka juga menyebutkan para ulama bahwa al-qadar ini ada empat marotib, empat tingkatan. Soalnya saya ingin bahwa al-qadar itu di situ ada empat, empat tingkatan. Sebutkan di Lumatul Itikad di halaman 93 dan insya Allah akan kita bahas juga permasalahan takdir panjang lebar tadi ini beliau menyebutkan Wal iman bil qadar la yatimu illa bi arba'ah umur. Beriman kepada qadar tidak sempurna kecuali dengan empat perkara. Dengan mengatakan dengan maratibul qadar. Ini tingkatan-tingkatan takdir itu ada empat. Yang pertama adalah al ilmu. Ilmu. Yang kedua adalah al-kitabah, penulisan. Yang ketiga itu adalah al-iradah, kehendak. Kemudian yang keempat adalah al-khalq penciptaan. Sebelum oleh Syekh ya beliau merincikan yang pertama, al-ilmu maksudnya adalah al-iman bi anna Allah alimun. Kullama yakun jumlatan wa tafsilan. Keimanan bahwa semuanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang ada secara global ataupun terperinci. Ini Allah SWT mengetahui. Ini demikian. Yang pertama, yaitu kita meyakini yang demikian. Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah Alkitabah. Allah kataba filof al-mahfud maqadir kulli Allah menuliskan di al mahfud lembaran-lembaran yang terjaga takdir-takdir segala sesuatu. Ini setelah Allah mengetahui, kemudian Allah merintahkan kepada Al-Qalam, kepada pena untuk menulis segala sesuatu yang terjadi. <clears throat> Wah, disebutkan dalam hadis yang semua lima Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah qadara maqadir khalq." Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan takdir-takdir makhluk itu sebelum mereka diciptakan yang sebelum diciptakan langit-langit dan bumi bi na alfasana 50 ribu tahun. Sebelum diciptakan langit-langit dan bumi, ya sebelum diciptakan langit-langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya, maka Allah sudah menuliskan dulu apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah apa? Innahu la yakunu syai' fi samawati wal ard illa Segala sesuatu itu yang di langit demikian juga yang di bumi tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Ini setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemudian setelah itu menuliskan, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Kemudian yang keempat, Arabi anna kullu syai' fi samawati wal ard makhluqun lillah. Segala sesuatu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menciptakan. Ini demikian. Ini Allah telah menentukan takdir takdir kita semua dan beriman kepada takdir itu maka meliputi empat perkara tadi. Kita beriman bahwa Allah SWT adalah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Yang kedua bahwa Allah SWT itu menuliskan takdir yang akan datang semuanya dituliskan oleh Allah SWT. Yang ketiga adalah Allah SWT berkehendak, kemudian yang keempat Allah kemudian menciptakan. Kemudian berikutnya <clears throat> berkata Imam Tahawi: wa daraba lahum ajala dan Allah Subhanahu wa taala membuat untuk mereka itu makhluk-makhluknya ajal. Ajal itu kematian mereka. Wadaraba, asal kata daraba yakni memukul. Maksudnya di sini adalah Allah telah membuat untuk makhluk-makhluknya itu ajal, kematian-kematian mereka. Ajal sendiri disebutkan al waktu al-madrub al-mahdud bil mustaqbal. Waktu yang dibuat dan ditentukan di waktu yang akan datang. Itu namanya ajal. Sesuatu yang sudah ditentukan waktunya. Itu namanya ajal di kehidupan yang di waktu yang akan datang. Adapun secara syariat itu adalah al waktu alladhi qudira mautil mayit fihi. Waktu yang ditakdirkan kematian mayit di dalamnya. Ini waktu kematian, itu namanya ajal atau nihayatul umur, akhir dari umur. Maka di sini beliau mengatakan Imam Tahawi taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kematian atau ajal makhluk-makhluknya. Maka di sini ada beberapa permasalahan yang dibicarakan. Yang pertama adalah apakah boleh seseorang meminta untuk dipanjangkan umur, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur dia. Apakah boleh yang demikian? Maka di sini ya disebutkan <clears throat> oleh Imam Ibn Abil Is. Beliau mengatakan, yakni Allah Subhanahu wa taala qadar ajal khalaik, semuanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan ajal dari makhluk-makhluk. yakni apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak bisa mengakhirkan demikian juga tidak bisa dicepatkan. Fa idza jaa la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Apabila ajal mereka itu datang, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa untuk didahulukan. Tidak ada manfaatnya seorang ya ketika dia datang waktu kematiannya itu untuk kemudian diakhirkan tidak bisa sebentar saja untuk bertobat tidak bisa atau sekarang dalam keadaan taat dia ingin agar kematiannya dicepatkan tidak bisa dan itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang terus menerus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan dipanjangkan umurnya umpamanya dia menambah terus dengan kesungguhan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tidak jemu tidak ada di situ rasa bosan. Karena dia akan mendapati kehidupan tidak ada akhirnya nanti di hari kiamat. <clears throat> Demikian juga wa makana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban Tidak ada untuk jiwa itu dia mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis dalam kitab waktu-waktunya. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau tentang permasalahan tadi, boleh nggak seseorang meminta panjang umur? Kesimpulan adalah tidak boleh. Dan mereka mengatakan para ulama, sebagian mengatakan boleh apabila di situ dia mensyaratkan yaitu untuk dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kalau seperti itu. Ya, ini meminta pada Allah untuk dipanjangkan umurnya agar bisa terus-menerus ya ini bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis Bushr radhiyallahu anhu bahwa beliau bahwa Nabi SAW beliau mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebagus-bagus kalian adalah yang panjang umurnya dan ya bagus amalannya. Ini dia semakin panjang umurnya juga semakin banyak bagus amalannya. Maka ini boleh. Tapi hukum asal meminta agar dipanjangkan umur sebagian orang ketika melakukan acara bid'ah itu, ya ini ulang tahun dan sebagainya, mendoakan semoga agar panjang umurnya. Maka ini datang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> ya yang memberikan petunjuk untuk meminta yang lain. Ya, meminta agar terbebas dari sisaan kubur, diringankan dari sisaan kubur atau e, untuk kemudian tidak mendapatkan sisaan kubur. Ini demikian. sebutkan dalam hadis <clears throat> Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai Imam Muslim beliau mengatakan qalat Ummu Habibah Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Muhabibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha dia mengatakan, Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah. Ya Allah, senangkanlah aku dengan suamiku Rasulullah SAW. Wa bi abi demikian juga dengan bapakku Abu Sufyan. Abu, Abu Sufyan ya radhiyallahu anhu akhirnya masuk Islam di Fatum Mekah di akhir-akhir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Maka merasa senang di sini Umar Habibah. Walaupun Umar Habibah sudah masuk masuk Islam dulu. Bahkan hijrah ke Habasyah, Masya Allah ini e, hijrah ke Ethiopia sampai sempat waktu itu sudah masuk Islam lama <clears throat> sampai kemudian menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhi demikian juga saudara laki-laki laki-lakiku, yakni Muawiyah. Qala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Kau saltilah li ajal madrubah." Engkau telah meminta kepada Allah terhadap ajal yang sudah ditentukan. Jadi kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ajal yang sudah ditentukan. Wa ayyam ma'dudah demikian juga hari-hari yang sudah dihitung. Sudah ditentukan wa arzak maksumah demikian juga rezeki yang telah dibagikan. Lan yaj'ala syai'an qabla ajalihi. Tidak didahulukan sesuatu pun sebelum datang ajalnya. Wala di akhir syai'an an ajalihi tidak diakhirkan suatu dari ajalnya. Ini sudah ditentukan. Minta panjang umur <clears throat> itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tisaltillah kalau engkau meminta pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ayo idaki min adabin finar agar Allah Subhanahu wa taala melindungi engkau dari adab di dalam neraka wa adabin fil qabr dan adab di dalam kuburan karena khairan wa afdal maka itu lebih bagus dan lebih abdol. Yang demikian Nabi SAW membimbingkan. <clears throat> demikian juga Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala waktu itu <clears throat> disebutkan beliau tidak suka ya kerahu ayat lahu bitul umur untuk kemudian didoakan untuk dia itu panjang umur kemudian beliau mengatakan hadza amrun qad furiqa ini perkara sudah ditentukan sudah selesai sudah ditulis lebih bagus untuk seseorang sebagaimana dalam hadis tadi meminta agar Allah Swt menyelamatkan dia dari apa? Dari sana api neraka, demikian juga atau kubur. Ya, ini demikian. <clears throat> Tetapi kalau kemudian berdoa, ya berdoa untuk dipanjang umur, dipanjangkan umurnya dengan ketaatan, sebagian mengatakan boleh. Sebagian mengatakan boleh para ulama. <clears throat> Di antara dalilnya adalah <clears throat> doa istikharah. Ya, disebutkan oleh Ya, disebutkan di situ juga. Demikian juga doa yang lain. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajari, "Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq." Ya Allah dengan ilmunya, ilmu ilmumu di dalam perkara gaib dan kemampuanmu 'alal khalq wa qudratika 'alal khalq terhadap makhluk. ini maka natil hayah khairali. Hidupkanlah aku selama kehidupan itu bagus bagiku. Selama kehidupan itu adalah bagus bagiku, maka hidupkan aku. Panjangkanlah umurku. Wa tawaffani idza wafah Demikian juga wafatkanlah aku apabila kematian itu lebih bagus dariku. Ini sebagian mengatakan dari situ boleh kalau kemudian berdoa di, di panjangan umur apabila maksudnya itu adalah agar apa? Agar digunakan dalam ketaatan. <clears throat> Kemudian juga disebutkan di nomor masalah ini bahwa Allah Subhanahu telah menentukan ajal-ajal kita semua. Lalu apa faedah? Ya. Atau manfaat yang mana Nabi SAW beliau menyebutkan dalam hadis di antara hadis Anas Malik radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan man ahabba ayyabsuta lahu fi rizkihi Barang siapa yang ingin di, dibentangkan rezekinya. Ini barang siapa yang ingin rezekinya itu luas. Wayan sa'alahu fi asarihi. Demikian juga untuk dipanjangkan asarnya, bekasnya. Ini untuk kemudian e, umurnya dipanjangkan. Fal yasil rahimahu. Hendaknya dia menyambung silaturahmi. Demikian juga dalam hadis yang lain silaturahmi tazidu fil umur. Silaturahmi itu bisa menambah umur, panjang umur. Lalu bagaimana ini? Ya bahwa menyambung tali silaturahmi itu bisa menyambung umur, demikian juga rezekinya itu bisa diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala sesuatu itu sudah apa? Sudah ditentukan. Bagaimana ini? <clears throat> Maka di sini ya, jawabannya mudah. Sebab Imam Ibn Al-Bi'is Waqad qadarallahu anna hadha yasilu rahimahu fayaisu bihada sabab. Allah SWT telah mentakdirkan bahwa sungguhnya orang ini menyambung tali silaturahmi kemudian dia panjang umurnya dengan sebab ini. Ilahadil hadil goya sampai waktu yang ini. Walau la dalika sabab la yasilu ila hadil goyah. Kalau tidak dia menyambung tali silaturahmi maka umurnya cuma segini. Walakin qadara hadza sabab wa qadahu. Tetapi Allah SWT telah mentakdirkan sebab ini dan memutuskannya. Demikian juga Allah telah memutuskan sebab ini dan memutuskannya. Ini mak maksudnya adalah bahwa Allah SWT itu telah mentakdirkan telah mentakdirkan orang ini bahwa orang ini nanti akan apa? Akan menyambung tali silaturahmi sehingga umurnya itu menjadi panjang. Ya, ini demikian. Bukan berarti seorang dengan menyambung tali silaturahmi kemudian umurnya menjadi tambah yang asalnya itu cuma 40 menjadi tambah menjadi 60 bukan sekedar itu saja bukan. Tapi maknanya adalah bahwa Allah sudah mengetahui bahwa dia nanti akan menyambung tali silaturahmi dan sebab itu dengan sebab dia menyambung tali silaturahmi itu maka umurnya menjadi panjang. Ya, ini demikian. Ya, jadi hadis barang siapa yang menyambung tali silaturahmi maka dia akan panjang umurnya. Demikian juga rezekinya akan bertambah. Maka ini maknanya adalah bahwa Allah sudah mengetahui kalau sekiranya dia akan menyambung tali silaturahmi maka Allah sudah menentukan umurnya adalah segini. Ini demikian. Bukan berarti makhluk sendiri yang menentukan dengan dia menyambung tali silaturahmi berarti dia panjangnya umurnya tambah 10 tahun Pak Itu dengan perbuatan dia Pak Semata itu, bukan. Jadi Allah Subhanahu sudah mengetahui bahwa dia itu nanti akan melakukan sebab ini, kemudian dengannya bertambah umur dia itu. Ini demikian. <clears throat> kemudian juga di situ <clears throat> ada ayat ya yang mereka menyebutkan Sebutkan di sini ayat dalam surat Fatir ayat yang ke-11. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa bi kitab dan tidaklah dipanjangkan seseorang yang panjang umurnya demikian juga yang dikurangi dari umurnya kecuali di dalam kitab seperti ayat tadi seperti apa hadis tadi ini barang siapa yang dia itu menyambung surat silaturahmi maka dia akan panjang umurnya kalau tidak maka dia akan kurang seperti itu jadi maknanya di situ adalah apa ya, mereka menyebutkan sebagian menyebutkan bahwa <clears throat> Allah Subhanahu wa taala yang ada yakni me, yakni menuliskan takdir yang di lahil mahfud itu, maka itu tidak berubah. Ya, yang yang berubah itu adalah yang di tangan malaikat. Ya ini demikian. Oleh karena itu disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu beliau berdoa. Allahumma ya Allah, ikunta katabta li min ahli sakawah faj'alhu min ahli sa'adah. Ya Allah kalau engkau telah menuliskan aku menjadi orang-orang yang celaka, maka tulislah aku menjadi orang-orang yang dia itu berbahagia. Ya, bagaimana ini? Ya, disebutkan di situ oleh para ulama bahwa apa yang dia itu di lahir mahfud maka itu tidak akan berubah. Tetapi yang apa yang dia itu di tangan para malaikat maka itulah yang mungkin berubah. Ya demikian. Sebutkan oleh alimah Imam Ibn Abil Is ala anal mahu wal isbat minas suhuf allati fi aidil malaika, Ya. Wa anna qalahu wa innahu umul kitab yakni Allahul Mahfuz. Jadi maknanya adalah yang bisa untuk kemudian dihapus dan demikian juga ditetapkan itu adalah apa yang ada di suhuf lembar-lembaran di tangan para malaikat. Kemudian yang di, itu tidak akan pernah berubah adalah yang di lauhil mahfuz. Yang ini demikian. <clears throat> Jadi permasalahan seperti ini seperti Umar bin Khattab radhiyallahu pernah beliau berdoa, "Ya Allah, kalau Engkau tuliskan aku termasuk orang-orang yang dia itu celaka, maka jadikanlah aku orang-orang yang dia itu orang-orang yang berbahagia." Apa berarti bisa dirubah takdir? Sebenarnya para ulama tadi dengan jawaban itu. Yaitu apa? Yang dia itu bisa untuk kemudian dirubah adalah yang di tangan para malaikat. Sedangkan yang di lahil mahfud itulah yang tidak dirubah, tidak pernah terubah sama sekali. Dan adanya perubahan itu sudah dituliskan juga di lafil mahfud. Ya, sebagaimana jawabannya tadi. Jadi seseorang yang itu kalau menyambung tali silaturahmi maka umurnya semakin bertambah. Kalau tidak maka dia umurnya adalah ini sejumlah itu. Ini jawabannya seperti tadi. Buat perubahan dia dan dengan melakukan sebab itu pun sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian berikutnya, ini selesai kita tentang pembahasan tadi bahwa Allah Subhanahu wa telah menentukan ajal-ajal kita. Kemudian berikutnya qalu ya ini ucapannya berkata Imam At-Tahawi rahimahullah berikutnya walam yakhfa alaihi syai'un qabla ayakhluqahum walima ma hum amilun qabla ayakhluqahum <clears throat> walam yakhfa dan Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi alaihi atasnya syai'un segala sesuatu qabla ayakhluqahum sebelum Allah menciptakan mereka yaitu Allah SWT telah mengetahui segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah SWT segala sesuatu sebelum mereka itu diciptakan sebelum kita ini diciptakan oleh Allah SWT maka Allah SWT telah mengetahui segala sesuatu secara rinci demikian juga secara global Allah mengetahui segala sesuatu wa alima amilun dan Allah mengetahui apa yang akan mereka lakukan apa yang mereka lakukan qabla ayakhluqahum sebelum Allah menciptakan mereka Allah mengetahui apa yang akan kita lakukan nanti. Allah sudah mengetahui. Ini demikian. <clears throat> Maka di sini beliau menyebutkan kalimat ini ingin membantah orang-orang ya ini orang-orang yang itu kodaria yang tidak beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa makhluk itulah yang menciptakan perbuatan dia. Kalau seseorang ya ingin menjadi orang yang berhasil umpamanya dia berusaha. Allah tidak mengetahui perkara ini. Ya, demikian juga orang umpamanya ingin pandai umpamanya. Nah, dia belajar. Kalau tidak mengetahui apa yang terjadi, maka di sini boleh membantah. Tidak tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak Allah ketahui. Sebelum ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Ya Allah sudah mengetahui sebelum mereka diciptakan. Demikian juga apa yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. <clears throat> Dan itu ada ayat la yusalu amma yaf'alu wa misalun Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat, bahkan mereka yang ditanya. <clears throat> Ya Allah SWT tidak ditanya kenapa kemudian Allah SWT berbuat demikian demikian tidak. Tetapi kita yang ditanya, yang ditanya oleh Allah SWT. <clears throat> Kemudian disebutkan oleh Al Imam Ibnu Abil Is, "Fa subhanahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu." Allah SWT mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Sudah selesai ya. Jadi Allah mengetahui apa yang terjadi sekarang ini dan apa yang akan terjadi. Demikian juga wa lam yakun an lau kana kaifa yakun. Dan Allah mengetahui apa yang, yang tidak terjadi. Kalau dia itu terjadi. Jadi seperti umpamanya kalau orang-orang kafir ini yang Allah SWT telah yakni takdirkan dia itu dalam keadaan kafir, mengetahui kematian dia itu dalam keadaan kafir, kita <clears throat> Allah mengetahui kalau dia itu nanti hidup pun kalau dikembalikan ke alam dunia, Allah mengetahui bahwa mereka akan kafir lagi. Ini Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi kalau dia itu terjadi. Ini yaitu wa malam yakun allahu kana kaifa yakun. Adapun kalau Allah mengetahui apa yang terjadi sekarang, demikian juga apa yang akan terjadi ini jelas. Tetapi Allah juga mengetahui apa yang tidak terjadi kalau dia itu terjadi. Sebenarnya beliau ya, di antara ayat dalam surat Al-An'am ayat yang ke-28. Walau ruddu la'adu limanhu anhu. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, orang-orang kafir itu, la'adu, mereka akan kembali lagi limanhu anhu terhadap apa yang mereka dilarang padanya. Ya, mereka, mungkin mereka mengatakan, ya ini kami akan kembali, kami akan bertobat. Maka di sini Allah mengetahui kalau mereka dikembalikan pun mereka akan melakukan kemaksiatan itu lagi. Demikian juga dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-23. Walau alimallahu fihim khaira la asmahum. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui di dalam diri mereka itu kebaikan, Allah akan membuat mereka itu mendengar petunjuk. Walau asmahum, kalau mereka itu mendengarnya, la tawallau, mereka akan berpaling wahum muridun dan mereka ya tidak mau menerima. Maka di sini menunjukkan bahwa Allah SWT mengetahui mengetahui sesuatu yang tidak terjadi kalau dia itu terjadi. Kalau orang kafir ini dikembalikan, mereka akan bermaksiat lagi. <clears throat> ini demikian. <clears throat> Kemudian berikutnya <clears throat> beliau mengatakan Rasulullah Ta'ala Wa amarhum bi taatihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka. Allah memerintahkan makhluk-makhluknya bi taatihi untuk taat. Ini setelah tadi disebutkan Allah telah menentukan ajal-ajal kita semua. Ya, demikian juga Allah mengetahui segala sesuatu yang kita akan lakukan. Demikian juga yang kita lakukan sekarang ini. Bahkan sesuatu yang tidak terjadi, ya Allah tahu kalau dia itu terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini merintahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahahum an maksiatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan melarang mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Qiyamah. <clears throat> Ayah sabul insanu ayat rokasoda. Apakah manusia itu menyangka ayo teroka sudah untuk dibiarkan mereka dalam keadaan tidak ada manfaatnya. Sedang kita mengetahui makhluk jinna wal insa illa liya'budun kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, kecuali agar mereka itu beribadah kepada aku. Ayat yang yang mudah kita pahami ini ya, sudah pernah lewat pembahasan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku yang Allah swt menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lihat orang-orang Jabariyah itu bisa menggiring kepada makna bagaimana? yakni bahwa orang-orang yang ahli maksiat juga demikian juga yakni iblis demikian juga orang-orang pezina dan sebagainya mereka itu orang-orang kafir dan sebagainya mereka itu juga beribadah pada Allah karena mereka itu berbuat karena kehendak Allah SWT menjadi mereka orang-orang kafir. Ini demikian. Ini bagaimana mereka menggiring ayat yang sudah jelas tadi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah kepadaku kepada mana bahwa mereka semuanya itu itu dalam keadaan apa? Beribadah kepada Allah swt. Ini ini makna yang yang aneh sekali. Ya demikian. Padahal makna yang jelas yang mudah kita pahami saja sudah yaitu apa? bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah untuk apa? Untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka memaknakan liak budun lamnya itu roh menjadi. Ini semuanya ada di alam semesta ini semuanya yang Allah ciptakan ini semuanya adalah keadaannya menjadi orang-orang yang beribadah. Di lamnya itu yang sebenarnya adalah lam taklil agar paham. Ini orang yang yang punya keahlian bahasa Arab kadang malah menjadi orang-orang tersesat kalau tidak mendapatkan bimbingan atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala melihat dari penjelasan para ulama. Ini maknanya jelas sekali bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu li yakni agar mereka itu beribadah kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana mereka menjadikan lamnya itu menjadi roh menjadi. Jadi mereka semua itu adalah beribadah kepadaku. Ini suatu makna yang jauh kan demikian. Demikian juga pernah kita sebutkan Ya dalam surat al Falak itu. Kula a'udzu birabil falak min syarri ma khalaq. Katakan aku berlindung kepada al Falak, yakni yang e, menerbitkan waktu fajar. <clears throat> min syarri ma khalaq dari kejelekan ma khalaqa. Apa-apa yang Allah ciptakan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keje, segala kejelekan yang Allah ciptakan. Tapi bagaimana mereka memaknakan ma di sini dengan apa? Nafi tidak. Ya, Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang tidak Allah ciptakan. Ini ini demikian. Orang kalau tidak mendapatkan bimbingan dari ini para ulama dan sebagainya memaknakan dengan mana-mana yang jauh malah membuat orang bingung malah. Ya, ini mendukung pendapat mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan kejelekan. Padahal mah jelas di sini min syarri ma khalaqa dari kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan kita berlindung dari kejelekan binatang yang berbisa, berlindung dari syaitan dan demikian demikian demikian. Tapi mereka bagaimana memanakan yakni berlindung dari kejelekan yang tidak Allah ciptakan. Ya, demikian. Ya demikian juga ini sebutkan oleh beliau bahwa Allah SWT merintahkan kita semua adalah untuk taat kepada Allah SWT. Demikian juga melarang kita semua untuk bermaksiat kepada Allah swt. Sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir <clears throat> ya ketika menyebutkan tadi surat Al-Qiyamah Ayat yang ke-26. Ayat sabul insan, ayat roka sudah. Apakah manusia menyangka ayat roka untuk ditinggalkan mereka dalam badan sudah, yakni sia-sia. Sebutkan oleh Imam Ibn Katsir Kala Sudi, beliau mengatakan, berkata Sudi, yakni la yub'at. Jadi apakah mereka itu manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan untuk tidak dibangkitkan? Tidak ada di situ pembalasan. Wa Mujahid berkata Mujahid, muridnya Ibnu Abbas humat. anhu. Syafi'i demikian juga Imam Syafi'i. Wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Maknanya adalah yakni la yu'mar wa la Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka itu tidak diperintah dan tidak dilarang? Ini, ini yang ini. Mana sudah di sini ini mereka dibiarkan tidak diperintah tidak dilarang sudah Hidup seperti anjing, hidup seperti binatang-binatang. Tidak ada yang dilarang, boleh semuanya. Tidak ada aturan sebagaimana orang kafir memperbolehkan ini dan itu, berzina dan sebagainya. Yang penting saling ya ini setuju. Tidak ada yang merasa terganggu umpamanya. Minum minuman keras mabuk mabuk kan tidak ada yang mengganggu di rumah umpamanya. Apakah seperti itu mereka? Ya, tidak seperti itu. Bahwa kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, demikian juga dilarang dari sesuatu yang dia itu kejelekan, kemaksiatan. Berkata yang Katsir, "Wa dhahir anal ayah ta'umul halain." Yang tampak bahwa ayat ini mengandung dua keadaan itu. yakni di yakni tidak dibangkitkan, demikian juga tidak diperintah dan tidak dilarang. Ailesa yutraku fi hadhihi dunya muhmalan. Tidaklah mereka itu dibiarkan di dunia ini dalam keadaan tidak ada manfaatnya. La yu'mar wa Tidak diperintah dan tidak dilarang. Wala yutrak fi qabrihi. Sudah, la yub'az. Demikian juga tidak dibiarkan dalam kuburannya itu sia-sia, tidak dibangkitkan. Tidak, mereka akan dibangkitkan. Bukan setelah kemudian hidup, kemudian mati, masuk kuburan sudah selesai. Menjadi tanah sudah selesai seperti itu tidak. Atau bahkan reinkarnasi. Seperti orang-orang Hindu menjadi binatang-binatang dia kalau dia itu jelek, ya binatang yang jelek. Kalau dia baik menjadi binatang yang baik. Bukan itu. Ya, sama-sama kita tidak mengerti permasalahan tapi kita beriman terhadap perkara gaib. Ya. <clears throat> Bahwa ma'murun manhiun fid dunya. Bahkan mereka itu diperintahkan dan dilarang di dunia. Mahsyurun ila ulai fid daril akhirah. Mereka akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Wal maksud hada isbatul ma'ad. Maksud ayat ini adalah menetapkan adanya kebangkitan. Warat alaman angkarhu dan bantah untuk orang yang mengingkarinya. Kita yakin. Yang menggerakkan kita beribadah, yang menggerakkan kita mencari ilmu, demikian juga ya dengan ilmu itu kita bisa beribadah pada Allah. Entah itu adalah perkara fikih, bagaimana sholat, demikian juga bagaimana ini kita berpuasa dan perkara-perkara muamalah. Demikian juga perkara lebih penting ini perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid. Yaitu syarat untuk kita kemudian diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua apa? Karena kita meyakini adanya nanti kebangkitan. Kita akan mengetahui amalan kita ini nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mempersiapkannya? Ya dengan ilmu. Mengetahui bagaimana yakni ibadah-ibadah yang ada dalam rukun Islam itu. Demikian juga mengetahui apa yang dalam rukun iman, kita mempelajarinya dengan bersungguh-sungguh. Demikian juga dengan ikhlas. Demikian juga berdoa, demikian juga membaca buku-buku para ulama. <clears throat> Kalau semuanya sudah dituliskan oleh para ulama kita, ya, kita merasa aman. Karena kita cuma menyebutkan apa yang mereka bawakan. Dan mereka itu pun mengambil dari para sahabat demikian juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu adalah utusan dari Allah SWT yang menciptakan alam semesta ini. Jadi kita meyakini bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar di negeri akhirat <clears throat> Demikian juga ini adalah bantahan-bantahan untuk orang ya yang dia itu mengingkari adanya hari kebangkitan. <clears throat> ini demikian beliau sebutkan. Kemudian berikutnya <clears throat> qauluhu ucapan beliau Al-Imam Hawi tahawi taala wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Segala sesuatu. Wa kullu syai' segala sesuatu yajri berjalan bi takdirihi wa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sudah kita sebutkan bahwa takdir itu meliputi apa Allah mengetahui. Kemudian Allah menuliskan takdir itu. Kemudian ketika Allah berkehendak, kemudian Allah menciptakan. Ini takdir. Segala sesuatu itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa masyiatuhu tangfat. Masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala itu adalah terlaksana. Tidak ada yang bisa menghalanginya. La masyiata lil ibad illa ma sya'alahum. Tidak ada kehendak untuk hamba kecuali apa? Apa yang Allah kehendaki untuk mereka. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Surat At-Takwir ayat yang ke-29. Dan tidaklah mereka itu berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki Rabbul Alamin kehendak kita semua itu adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi kita kehendaki kecuali itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fama sya'alahum kana dan apa-apa yang Allah kehendaki untuk mereka itu terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Mudah, sesuatu yang mudah kita pahami. Ya. Tapi di situ ada <clears throat> ucapan-ucapan mereka Ya. Sebagian seperti syaitan berdalil dengan kemaksiatan itu itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencelanya. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan ini berkata syaitan waktu itu, fabi bima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim." Surat Al-Hijr ayat yang ke-39. Maka dengan sebab engkau menyesatkan aku ya Allah, aku akan duduk menghadapi mereka menuju jalanmu yang lurus. Lihat ini, mereka menjadikan takdir Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai alasan kemaksiatan mereka. Demikian juga ini ucapan orang-orang musyrik, saya qulu ladzina asyraku lau syaa Allah ma asyrakna wala abauna. Ini alasan takdir. Alasan takdir bahwa apa? Mereka bermaksiat. Mereka mengatakan orang-orang yang musyrik. Kalau Allah kehendaki, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Demikian juga bapak-bapak kami ini menjadikan takdir menjadi alasan. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi lafaz yang tadi mudah dari Imam Tahawi digiring pada mereka Ya, oh berarti kami ini melakukan kesyirikan karena kehendak Allah SWT. Tidak boleh seperti itu. Allah mencela dalam Al-Qur'an tadi ayat tadi. Demikian juga wa qalu law rahmanu ma'abadnahum. Mereka mengatakan kalau Ar-Rahman itu berkehendak, kami tidak akan menyembah patung-patung itu, seban sembahan itu. Itu lihat menjadikan takdir itu sebagai alasan bermaksiat. Ya. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Malahum bidzalika min ilmin." Tidak ada untuk mereka itu dalam perkara itu ilmu. Inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka itu kecuali berdusta. Demikian. Tidak boleh beralasan, beralasan dengan takdir ya ketika melakukan maksiatan. Oleh karena itu disebutkan ya kisah Umar bin Khattab radhiyallahu walaupun disebutkan sanadnya lemah. Ya, kisah yang masyhur Bukan oleh alimam Ibn Abil Is. Wakat <clears throat> ihtajja sarikun ala Umar radhiyallahu telah berdalil, telah berdalil, telah beralasan orang yang mencuri kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bil qadar dengan alasan takdir. Seorang pencuri ketika mau dipotong tangannya, dia beralasan kepada Umar bin Khattab. ya ini dia mengatakan, sungguhnya aku mencuri ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan setan tadi ya dengan sebab engkau menyesatkan aku ya Allah demikian maka Umar pun mengatakan wa ana aqta'u ya, ya daka bi qada'ilah wa qadari Aku memotong tanganmu dengan kodok dan kodar Allah Subhanahu Wa Aku memotong tanganmu juga karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Umar mengatakan seperti itu. Walaupun sanad itu adalah lemah. Di situ ada Hayyan bin Abdullah Abu Jabalah Ad-Darimi berkata Al-Falas kada pendusta. Tetapi memang secara umum tidak boleh seorang beralasan dengan takdir itu terhadap kemaksiatan yang dilakukan. Tidak boleh. Kenapa kamu berzina? Ya sudah Allah takdirkan tidak boleh seperti itu. Bahkan Allah tadi membantah orang-orang yang melakukan seperti itu. Orang-orang musyrik beralasan kalau Allah kehendaki kami tidak akan melakukan kesyirikan. Bukan dalam Al-Qur'an tadi. Allah mencela mereka. Ya, demikian. Jelas tidak boleh seseorang uh, kemudian beralasan dengan takdir. <clears throat> demikian juga ayat tadi La alu, amma yaf'alu wa mis'alun. Ya, Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat. Mereka ber ini ya, maka syirikan, mereka kufur dan sebagainya. Mereka lah yang ditanya. Kenapa mereka tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di sini ada beberapa permasalahan. <clears throat> yang terpenting diantaranya adalah kisah yang Allah yang Nabi Sallallahu SAW sebutkan dalam hadis mutafakun oleh hadis Bukhari dan Muslim. Ya, hadis yang masyhur <clears throat> bahwa waktu itu Nabi Adam dan Nabi Musa ya melakukan percakapan. Nabi Musa menyebutkan. Maka waktu itu Nabi Musa mengatakan, <clears throat> dan ihtaja Adam Musa, Adam dan Musa ber, berdebat, ya berbicara. Fakola, maka berkata Musa kepada Nabi Adam, Anta Adam aladhi akhrajtaka khati'atuk Engkau wahai Adam yang telah mengeluarkan kesalahanmu, ya, mengeluarkan engkau minal jannah dari surga. Ya, ini Nabi Musa mengatakan, wahai engkau Nabi Adam, ya, ini engkau telah mengeluarkan dirimu dari surga dengan sebab kesalahanmu. Ya, kemudian Nabi Adam mengatakan ketika anaknya Nabi Musa itu mengatakan seperti itu. Alaihi Kemudian Nabi Adam mengatakan anta Musa, engkau Musa, alladzi Allah, Engkau Musa yang mana Allah telah memilih engkau. Bi risalatillah, dengan risalah Allah Subhanahu wa taala bi kalamihi. Demikian juga Allah mengajak bicara kamu. Kemudian Nabi Adam mengatakan ketika Nabi Musa mengatakan tadi, engkau telah mengeluarkan ya dirimu dari surga dengan sebab kesalahanmu. Maka Nabi Musa pun akhirnya eh, Nabi Adam akhirnya menjawab, Atalumuni, kenapa engkau mencela aku? Ala amrin terhadap perkara qad lahu aliyah. Ya Allah telah mentakdirkan aku, telah menuliskan untukku. Qabla an akhluqa bi arba'ina aman sebelum aku diciptakan 40 tahun. Kenapa kamu mencela aku terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada aku, Sebelum aku diciptakan 40 tahun. Apakah berarti di sini boleh seseorang beralasan dengan takdir dengan sebab apa? kesalahan dia lakukan dengan sebab maksiat dia lakukan sebagaimana Nabi Musa. Maka di sini jawab oleh para ulama <clears throat> ya. Jadi kesimpulannya adalah di situ ada dua jawaban. Sebutkan oleh Ibnu Qayyim, demikian di Syaikhul Ibnu Taimiyah. Ibnu Abil Is juga menyebutkan di syarah ini. <clears throat> Disebutkan adalah yang pertama, kesimpulannya ya, ya tentang tadi apakah boleh seorang beralasan dengan eh, takdir dengan sebab kesalahan dia lakukan Sebagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Adam. Jawabannya adalah yang pertama, anak Adam lam yahtaj bil qadar al Adam. Sungguhnya Adam tidak beralasan dengan takdir. Tetapi beliau beralasan dengan musibah. Ini jawab pertama. Ini beliau beralasan dengan takdir karena musibah yang beliau alami. Beliau beralasan dengan takdir dengan sebab musibah yang beliau alami. Boleh seseorang ya mengatakan terhadap musibah yang dialami Allah sudah mentakdirkan aku umpamanya sakit ya sudah bagaimana. Demikian juga beliau mendapatkan musibah itu berupa kesalahan beliau alami. Maka di sini beliau mengatakan, kenapa engkau mencela aku terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan bagiku? Ya ini beliau waktu itu apa? Menyebutkan musibah, ya menyebutkan musibah. Ihtaja bil qadar al musibah. Berdalil dengan takdir karena musibah yang dialami. <clears throat> keluar dari surga kan demikian. Itu musibah keluar dari surga. Bak yang kedua, anak adam ihtaja bil qadar ala dam wa jaiz syurut. Boleh seseorang, boleh seorang ya berdalil dengan takdir terhadap kesalahan yang dia itu sudah bertobat. Sebenarnya gitu. Jadi dia beralasan dengan takdir terhadap dosa yang dia sudah bertobat. Ya. Sudah wuku taubah wa taubah minhu wa taraka muawadatihi. Meninggalkan dosa tersebut dan tidak kembali padanya dengan menyesal. Boleh seseorang beralasan dengan apa? Dengan takdir terhadap kesalahan dia sudah bertobat padanya. Kenapa kau mencela aku? Terhadap kesalahan yang aku sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni mengampuni kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Ini demikian kesimpulan dari permasalahan ini. <clears throat> Insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Kita membaca berikutnya.